بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Segala الله bagi Allah Rasul Salam dan salam semoga selalu tersanjungkan dengan kita kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam merupakan kebahagiaan tersendiri bagi kami pada hari yang mulia ini saya bisa bertatap muka dengan kaum muslimin dan kaum muslimah sebangsa dan negara di tanah perantauan sama-sama perantau kita cuma bedanya antum di Kubel dan sekitarnya anak Indonesia ketika mendapatkan ini merupakan kebahagiaan yang langka kita bisa bertemu apalagi bertemu di suatu majelis yang mulia yang kita doakan semoga majelis ini mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala amin Kemudian terima kasih kami ucapkan sebesar-besarnya kepada panitia penyelenggara pengajian ini terutama kepada Ustaz Muhammad Arnawi dan juga kepada para panitia yang lain semoga Allah Subhanahu wa taala mencatat kerja keras mereka di dalam timbangan amal kebaikan mereka pada hari kiamat nanti. Kaum muslimin dan kaum muslimat yang kami hormati, di penghujung tahun 2006 ketika kami pergi ke Masjid Nabawi. Kebetulan sopir taksi yang anak naik dia ini bekerja sebagai satpam di sebuah rumah sakit yang bernama rumah sakit Soho di Almania. Dia cerita semalam sekitar jam 10 malam para dokter pulang dari kerja mereka menuju ke rumah masing-masing. Sambil mereka berjalan menuju ke rumah masing-masing, mereka saling ngobrol dan cerita di antara mereka. Di antara obrolan itu adalah bincang-bincang antara dua orang dokter, yaitu dokter A dan dokter B. Dokter A ini bilang sama dokter B, tolong bulan besok segera kami tahu kepada anak hasil tes laboratorium pasien C. Anak pengen segera ngasih resep dan seterusnya. Jadi bilang kayak gitu, pokoknya anak besok pengen segera tahu apa sih penyakitnya si C ini supaya anak segera ngasih obat, ngasih dan seterusnya. Sudah? Lima menit kemudian, satpam ini dikejutkan dengan deringan telepon di posnya, pos ini. Ternyata telepon itu dari istri dokter A yang tadi minta apa? kepada survei supaya nanti apa? Kan Tes laboratorium yang dia. Dari teman itu istri dokter A ini nangis dan teriak mengatakan bahwa hanya suami saya begitu masuk pintu rumah langsung terjatuh dan mengundurkan nafas terakhirnya. Barusan ngomong tentang apa? pasiennya ternyata dia dulu yang apa? Yang dicabut nyawa oleh Allah Subhanahu Benarlah apa yang difirmankan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Luqman ayat 34, "Wa ma tadri nafsun bi ayyi ardhin tamut." Enggak ada yang tahu di mana kita akan. Kita nggak tahu kita kapan akan yang jadi pertanyaan sudah siapkah kalau misalnya suatu ketika tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala mencabutnya logika? Sudah berapa banyak, sudah berapa banyak bekal yang kita kumpulkan untuk menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala? Memang benar, nggak ada di antara kita yang selamat dari dosa. Bagaimana yang tadi disebutkan oleh Ustaz Pembawa Acara, dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Tirmizi yang dihasankan oleh Al Albani Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam bersabda kullu bani adam khata setiap anak keturunan bani adam setiap anak keturunan bani adam itu adalah orang yang banyak berdosa seluruhnya enggak ada pengecualian kecuali yang enggak merasa anaknya anaknya keturunan bani adam ada enggak nah Enggak, anak kan Habib. Habib kan keturunannya siapa? Keturunan Nabi Muhammad. Eh, Nabi Muhammad keturunan siapa? Nabi Adam juga. Maka seluruh dari kita berdosa. Kalau misalnya kita mau pikirkan nah, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali, kita akan dapatkan bahwa memang betul-betul kita ada kesana. Kadang-kadang bangun tubuh terlambat, dosa. Berangkat ke kantor karena terlambat, katanya buru-buru. Buru-buru diselip sama mobil lain, langsung dia keluarkan kakinya empat. Dosa lagi. Habis itu ke kantor, ketenggol dikit sama teman, marah-marah, dosa lagi. Luhuran ah antara aja deh liburan capek nggak mikirnya betul dua kali asal habis apa pak kita biasakan olahraga olahraga sampai maghrib azan ah ntar tanggung udah capek olahraga sekolahnya sana lagi. dosa lagi habis kita ah ini kita perlu refreshing nih nonton nonton dia kalau nontonnya bagus nontonnya ya yang macam-macam lah tahu sendiri lah dosa lagi nontonnya nggak ya tanggung-tanggung sampai begadang sampai terlambat tidur sampai besoknya terlambat lagi subuh dosa baru berapa hari satu hari kalau misalnya satu hari dihitung satu tahun dihitung yang umurnya udah enam tahun betapa banyak dosanya kita ini? Itulah kata Rasulullah saw. Alaihi Wasallam, kullu bni Adam Kok Setiap anak keturunan Nabi Adam itu mesti banyak apa? Banyak dosanya. Padahal di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi yang dihasankan oleh Syazani, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menceritakan bagaimana dampak dari dosa untuk diri kita. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, Innal abda Jika akhta'a khati'atan Nukidat fi qalbihi nuktatan Saudar, Seorang hamba Seandainya melakukan satu perbuatan dosa Maka akan ditorehkan satu bintik hitam di hati. Satu dosa Ganjarannya apa? bintik hitam satu di mana? Di hati. Fa huwa huwa wa wastaghfara tuqila. Seandainya dia segera meninggalkan perbuatan dosa tadi, kemudian segera beristighfar, maka bintik hitam itu langsung apa? Kebalikannya, wa in zada zida fiha hatta ta'ruqalba. qalbah. Akan tetapi seandainya dia melakukan dosa, dosa lagi, dosa lagi, dosa lagi, maka bintik-bintik hitam itu akan semakin banyak sampai menjadikan hatinya hitam Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Badzalika ron alladhi zakarallahu ta'ala kalla bal ada ala makan yang kanu Itulah penutup yang menutup hati seseorang yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala kala tidaklah bal ada ala qulubihim ma yang menyebabkan hati mereka tertutup adalah karena perbuatan mereka sendiri yaitu dosa maka tidak heran kalau misalnya kita dapatkan hati ini keras membaca ayat Al-Quran kayaknya iman biasa biasa aja nggak bertambah menghadiri pengajian juga kayaknya nggak tersentuh dengan apa yang disampaikan oleh Musa. Membaca hadis-hadis tentang surga, tentang neraka juga adem ayem aja, nggak ada apa, nggak ada perubahan. Barangkali kita termasuk yang disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi bahwasanya hati kita ini sudah terlanjur ditangkelang karena dosa yang kita kerjakan. Padahal seharusnya seorang mukmin. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Anfal ayat 2, "Innamal mu'minuna alladziina idza dzukirallahu wa qulubuhum." Sesungguhnya orang yang beriman itu adalah orang yang seandainya disebutkan nama Allah hatinya akan tergesa. Itulah orang beriman. وإذا تليت عليهم آياته دعاته زادتهم إيمانا seandainya dibacakan ayat-ayat Al-Quran maka imannya akan bertambah itu orang yang beriman Berarti kalau misalnya ketika kita diingatkan tentang Allah, ketika kita dibacakan Al-Quran, hati ini tenteram aja, nggak ada perubahan, nggak ada iman bertambah, kemudian hatinya nggak bergetar, artinya kita belum beriman dengan iman yang sempurna. Apa sebabnya? Mungkin tadi yang dikatakan waktu Rasulullah malam gara-gara hati kita sudah terlanjur apa? Sudah terlanjur kita Orang yang merasa bahwa tanda dosanya ini membunuh kemudian dia itu berusaha untuk memperbaiki lebih baik daripada orang yang sudah banyak dosa tapi nggak nge nggak nge ngerasa malah merasa dirinya itu tuh suci masih mending. Tapi mending lagi orang yang yang gak banyak dosa. Maka Allah Subhanahu wa taala mencatat seluruh amal perbuatan kita. Entah itu yang baik, entah itu yang buruk. Dan Allah Subhanahu wa taala bukan hanya mencatat tapi juga akan memberi ganjaran atas amalan yang kita kerjakan. Orang yang berbuat baik maka dia akan dimasukkan ke surga orang yang berbuat buruk maka dia akan dimasukkan ke neraka tentang neraka ini Rasulullah bercerita bagaimana sih sebenarnya dalamnya neraka itu di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim suatu hari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata kepada para sahabatnya Kata Abu Hurairah, ketika kami sedang duduk-duduk bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, tiba-tiba kami mendengar ada suara benda jatuh. Semuanya dengar. Tahu-tahu nggak tahu gimana suaranya, apakah pelun atau belum atau apa nggak tahu. Yang jelas suara apa? Suara benda jatuh. Rasulullah bertanya Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dulu nama Wahai para sahabat, tuh tahu nggak tadi suara apa? Kata para sahabat, Allah wa Rasulullah Allah dan Rasulnya lebih tahu apa itu benda tersebut. Kata Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Hada hajarun arsalallahu Allah jahannam منذ سبعين قريبا Suara tadi adalah suara batu yang jatuh ke dasar neraka. Dilemparkan dari terak, dari tepi neraka sejak 70 tahun yang lalu. 70 tahun baru nyampe kemana? Ke atas. Itu dalam neraka. Bagaimana dengan siksaan yang ada di neraka? Disebutkan di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Inna ahwan ahli nari azaban yawman qiyamah La rajul yudha'u bi ahmasi qadarihi jamratan min Sesungguhnya orang yang siksaannya paling ringan di neraka nanti adalah seorang yang diletakkan di bawah kedua telapak kakinya berarti Itu kita yang paling ringan. Belum selesai. Kata Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, "Yagli min huma dimahum yang akan mengakibatkan otaknya mendidih." Siksaan yang apa? Yang paling ringan. Diceritakan Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, "Ma yara anna ahadan ashadda minhu adaban." Orang yang disiksa dengan siksaan seperti itu ngira bahwasanya tidak ada orang yang siksaannya lebih kejam daripada siksaan yang dia alami. Wa innahu la'ahwanuhum adaban. Padahal itu adalah siksaan yang paling ringan kata Rasulullah sallallahu Mungkin ada orang yang nyeletuk. Ah, kita kan nanti masuk cuma sehari doang. kita kayak gitu nggak apa-apa deh sehari Ya, hey. kalau misalnya kita disiksa nggak cuma matahari, katakanlah setengah hari, itu sudah beragama. Kenapa? Karena satu hari di neraka sama dengan apa? Nah, sama dengan seribu tahun di dunia. Satu hari di neraka sama dengan seribu tahun di dunia. Oh, kata siapa? Eh, kata siapa? Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam Al-Quran ayat surat Al-Hajj ayat 47 Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Wa inna yawman 'inda rabbika ka alfi sanatin mimma ta'udun." Satu hari di sisi Allah Subhanahu wa taala sama dengan seribu tahun dalam hitungan kalian ya, wahai para manusia. Jadi kalau misalnya masuk ke neraka cuma setengah hari, berapa tahun? Malam tahun masih mau ngomong lagi. Iya, ah cuma seribu, uh, cuma setengah hari. Setengah hari itu sama dengan lima ratus lima ratus. Inilah siksaan yang Allah sediakan bagi hamba-hambanya yang dia ini gemar berbuat maksiat akan tetapi nanti, jangan sampai kita berputus asa karena kalau misalnya sampai kita berputus asa nanti setan akan masuk dari pintu ini dia akan mengatakan ente itu udah banyak dosa ngapain tobat gak akan apa Gak akan diterima. Mendingan happy-happy aja di dunia. Ente mau tobat satu kali gak akan diterima karena dosa ente sudah terlalu banyak. Ini pintu masuk apa? Masuk setan. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Az-Zumar ayat 53, "Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim." Katakanlah wahai rahmatillah jangan putus asa dari rahmat Allah Inna Allah yaghfiru dzunuba jami'a Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan seluruh dosa tidak terkecuali maka kalau misalnya kita merasa dosa ini sudah banyak banget jangan putus asa karena Allah Subhanahu wa taala sudah memberi kesempatan seluas-luasnya bagi kita di dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala Surat Al-Hijr ayat 49 sampai 50. Nabi ibadi anni al ghafurur rahim. Katakanlah wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku, anni al ghafurur rahim. Aku adalah yang maha pengampun dan maha penyayang. Kasih tahu wahai Muhammad kepada para hamba-hambaku bahwasanya aku memiliki sifat maha yang memiliki sifat maha penyayang. Tapi ayat selanjutnya, ingat, wa anna azabi huwal azabun alim. Tapi juga masih tahu bahwasanya siksaanku adalah siksaan yang sangat pedih. Jadi ayat ini yang dipotong. Ah, Allah kan mau ampun. Allah kan mau penyayang. Gak apa-apa deh berbuat dosa. Enggak. Ingat ayat selanjutnya. Wa anna azabi huwa azabun alim. Dan bahwa Mungkin di antara jamaah kan yang bertanya, gimana ya? Malah pengampun, tapi kalau nyiksa apa? Pedih banget. Katanya maha penyayang, tapi kok kalau nyiksa apa? Sangat pedih. Inilah inti dari pengajian kita pada kali ini, yaitu pelembur atau penggugur doa Allah Subhanahu wa taala saking sayangnya sama kita orang yang banyak dosa ini termasuk yang ngomong di depan memberi kesempatan kepada para hamba-hambanya di dunia supaya mereka membersihkan dosa-dosa tersebut mumpung di dunia supaya nanti ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala dia dalam keadaan bersih suci putih dan benar inilah letak kasih sayang Allah kepada kita dikasih kesempatan akan ditemukan, mumpung masih di dunia tetap bersihkan dosa-dosa itu sebelum nanti tiba-tiba anak pun ente. apa saja yang bisa membersihkan dosa tersebut ada tiga hal tiga hal ini disebutkan oleh salah seorang ulama yang tersohor yang terkenal juga sebagai seorang dokter dokter hati siapa tuh Hah? aja nggak apa-apa, salah nggak disuruh buka kok. Hmm? Awas, Yang nyerah dulu. Siapa? ulama anak kasih jalan dikit. Dia ini hidup di abad sekitar 8 9 Hijriah. Siapa? Bukan. Ya. Ahsanta Ibnu khaldun Ini kalau misalnya antum lihat ke toko-toko buku, ya, toko-toko buku di Indonesia, antum akan banyak dapatkan buku-buku yang mengatakan Ibnu khaldun Antum kalau lihat buku ini asal mulai Qayyim beli. Karena beliau ini adalah seorang ulama yang sangat diawali dalam mengobati penyakit hati. Makanya bukunya ini sejuk. Kata beliau di dalam kitabnya Madari ini, sebelumnya Allah Subhanahu wa taala menyediakan kepada para untuk para hambanya di dunia ini tiga telaga. Barang siapa yang mau mandi di tiga telaga tersebut di dunia, maka dia akan menghadap kepada Allah dalam keadaan suci dari Akan tetapi barang siapa yang enggan untuk mandi di tiga telaga tersebut, maka Allah akan membersihkan dosanya di lembah neraka. Gak mau mandi di sini, Anda bersihkan dengan apa? Lembah neraka. Apa kira-kira tiga terhadap Orang Jawa Timur akan mengatakan, oh telaga Mebel. Orang Jawa Tengah nggak mau kalah, bukan telaga rawa pening. Orang Jogja, oh bukan, di pantai Parangkusumo. Bukan itu yang kita maksud. Bukan ritual kumpung yang kita maksud. Karena sebagian orang kira kalau kumpung itu apa? Bersih dari dosa. Bukan itu yang kita maksud. Telaga yang kita maksud di sini adalah pertama telaga Taubat Nasuha. Yang kedua adalah telaga amal soleh. Yang ketiga telaga musibah. Pertama telaga apa tadi? Tobat nasuha. Yang kedua amal soleh. Yang ketiga musibah. Kita mulai dari yang ketiga dulu. Telaga musibah. Di dalam surat Al-Baqarah ayat 214 Allah Subhanahu wa taala berfirman: "Am hasibtum an tadkhulul jannah ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم Wahai tanah Apakah kalian mengira bahwasanya kalian ini akan masuk surga? Walamma ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum padahal kalian belum ditimpa dengan timpaan yang Allah timpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Apa timpaan? yang Allah berikan kepada orang-orang sebelum kita masak kumul baksa wa dharra wa zulzilu mereka oleh Allah Subhanahu wa taala ditimpa dengan malapetaka ketengsaraan serta digoncangkan dengan berbagai hatta yakulah tidak bertabur apa? Tidak bertabur bunga. Tapi surga adalah untuk jalan menuju ke surga adalah jalan yang terjal. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Kumpatil jannah bil magari. Jalan menuju ke surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang tidak disukai oleh manusia. Berat, harus sholat, harus puasa, harus rajin, baca Quran, harus tinggalkan maksiat, susah. Wahumfatil Wahumfatil nar syahwat Kebalikannya Kalau mau masuk ke neraka Mudah banget Apa? Kota nolak, sholat, gak Masih puasa Maksiat apa aja kerjakan Enak di dunia Tapi akibatnya apa? Jadi jangan dikira bahwa kita akan masuk surga tanpa ada ditimpa dengan cobaan yang sangat berat oleh Allah Subhanahu wa taala padahal mereka adalah orang-orang yang paling mulia di antara manusia-manusia yang ada di muka bumi. Tapi di balik musibah yang seperti itu terdapat suatu hikmah yang sangat besar. Apa? Musibah tersebut akan membawa keberuntungan. Kalau kita mau bersabar, apa keberuntungan itu? keberuntungan itu disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Beliau bersabda, "Manusiul muslimah min nafsi, wala waqamin wala hamni, wala hazanin wala ala wala gham." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan berbagai macam musibah, entah itu sakit, entah itu sedih, entah itu kesengsaraan, pendek kata seluruh macam dan bentuk musibah. Hatta tahu kata yusafuha, kata Rasulullah sampai pun musibah itu berbentuk sebuah duri yang menancap di kaki kita atau di jari kita. Illa kafarallahu biha min khataya. Melainkan Allah akan menghapuskan salah sebagian dari dosa kita dengan musibah. Bayangkan. Cuma kata apa? kuli Akan kurangi apa? Enak kan? Enak. Gak ada agama lain selain agama Islam yang ngajarkan seperti itu. Hanya di Islam aja, masya Allah. Jadi ketika tadi Allah Subhanahu wa Taala menyebutkan bahwa kita akan ditimpa musibah, akan ditimpa kesengsaraan, supaya masuk surga, itu ada hikmahnya apa? Hikmahnya akan mengurangi dosa-dosa. Jadi kalau ini bangun kita jangan buru-buru. Orang itu mengatakan ngerulo, jangan buru-buru apa? Ngeluh. Jangan buru-buru ngeluh, karena itu akan mengurangi dosa. Wah enak dong kalau kayak gitu kita minta musibah yang paling berat aja deh. Gimana? Mungkin ada orang apa? Anak pengen ya Allah kasih anak pintar supaya dosa itu banyak banget karena Anak udah, banyak udah banyak dosa mudah Allah kasih anak angkat supaya bertahan apa? Gitu. Gitu enggak? Kenapa enggak? Hah? Enggak tahan. Betul. Karena kita enggak tahu kalau kita dikasih musibah kita sabar enggak? Itu sebabnya kita nggak boleh minta apa? tidak. Bisa-bisa kita ditimpa musibah yang beratnya malah jadinya gunung bunuh diri. Boro-boro dosa di diampuni, malah masuk neraka selama-lamanya. Karena bunuh, karena bunuh diri. Maka kita nggak boleh minta kita nggak boleh minta apa? Minta musibah. Tapi kalau misalnya ditimpa musibah kita harus ber Maka kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana diriwayatkan oleh Muslim, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu khair alangkah menakjubkan kondisi seorang yang beriman seluruh kehidupannya itu baik wala yaqulu dzalika wa laysa dzalika illa lil mu'min kata Rasulullah dan itu enggak terjadi kecuali bagi orang yang beriman kok bisa In asabatku sarra'u syakar fakana khairan lahu. Seandainya dia itu diberi oleh Allah kenikmatan, dia bersyukur. Maka itu baik buat dia. Wa in asabatku dharra'u sabar fakana khairan lahu. Seandainya dia tiba, dia bersabar, maka itu adalah baik buat dia. Yang namanya hidup kan kalau tidak dapat nikmat dapat apa? Cobaan. Hidup itu seperti itu, kadang di atas, kadang di Nanti bawah. Kadang dapat nikmat, kadang senang, kadang apa? Kadang susah. Orang yang beriman, kalau lagi senang dia apa? Bersyukur. Kalau dia lagi susah dia apa? Berkata. Makanya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ada langkah menakjubkan. Sangat menakjubkan bagi orang yang beriman. Seluruh kehidupannya bagus. Kenapa? Karena kehidupan itu tidak lepas dari dua 我这个干。 minha takbar. Mata ini boleh meneteskan air mata. Wal qalba yahzan, hati juga boleh bersedih. Yang enggak boleh apa? Yang enggak boleh wala qulu illa ma yurdi rabbana. Kita enggak boleh ngomong kecuali kata-kata yang diridhoi oleh Allah. Ini yang enggak boleh. Jadi Gak boleh kok kalau misalnya oh, kalau misalnya orang tua kita meninggal, bapak satu-satunya yang membiayai hidup kita. Tahu-tahu meninggal, tulang punggung keluarga. Keluar kata-kata Allah beri adil, masa orang miskin seperti saya, kok bapak saya yang merupakan tulang punggung keluarga, kok dicabut nyawanya? Siapa lagi yang tahu menatai keluarga? Itu orang Cina kayak kayak gitu gak mati-mati, Anak orang Islam rajin sholat, bapak rajin sholat, tidak punya aja, ya Allah gak ada nangis, nggak boleh. Gak apa-apa yang nangis, gak apa-apa panjenengan itu sedih, tapi jangan sampai keluar kata-kata yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Jadi kesimpulannya nangis kok boleh. Dan itu adalah merupakan salah bentuk apa? Ungkapan kasih sayang. Yang kedua adalah telaga nangis. Benarkah taubat itu akan menghapuskan dosa? Benar. Apa dalilnya? Dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Furqan ayat 70. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan shalihan fa ulaika yubaddilu Allahu sayyi'atihim kecuali orang-orang yang bertobat, beriman dan beramal soleh, maka mereka ini amal-amal buruk mereka akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala dengan amal kebaikan. Di dalam hadis lain, di dalam suatu hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam bersabda, dhanbi kaman la dhanba kaman la Orang yang bertobat dari suatu perbuatan dosa tak akan dia tidak punya dosa. Masya Allah. Seakan-akan tidak punya dosa. Jadi kalau misalnya kita tobat, maka kita tak akan akan bersih dari dosa. Asal taubatnya taubat apa? Nah, Bukan taubat salah. Sambel. dari kita, kalau sudah makan pakai uh, jangan mie kayu apa asam itu kalau nggak pakai sambal lombok uyang itu kayaknya kurang apa kurang lengkap tapi mulai udah terlanjur sama lombok uyang setelah makan apa pedes banget toba toba toba besok nggak akan apa makan sambal lagi besoknya lagi ah kayaknya nggak pas banget nih kalau misalnya makan nggak pakai tambah. Bukan taubat model ini yang kita inginkan, tapi yang kita inginkan adalah taubat nasuha yang disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Tahrim ayat 8 ya ayyuhalladzina amanu tubu ila Allah taubatan nasuha wahai orang-orang yang beriman bertaubat yang sebenar-benarnya. Betul-betul tahu Apa imbalannya? Asa rabbukum an yukaffira ankum sayyi'atikum wa yudkhilakum jannatin tajri min tahtiha al-anhar. Kami harapkan semoga Allah Subhanahu wa taala menghapuskan dosa-dosa kalian dan memasukkan kalian ke dalam surga yang mengalir di bawahnya. Ini dalilnya tobat nasuha. Mungkin yang benar yang tobat nasuha itu apa sih? Tobat nasuha kata Imam Nawawi di dalam kitabnya Riyadhus Shalihin adalah tobat yang memenuhi empat syarat. Yang pertama, siapa yang tahu sederhana? Supaya nggak ngantuk. Hah? Ngalah? Sudah dijawab? Tengah. Apa? Hah? Menyesal. Bagus. Yang kedua. Berkemohon untuk tidak mengulangi. Yang ketiga. Ikhlas. Yang lain. Hah? Apa? Meninggalkan beberapa dosa. Satu lagi. Nah, kalau misalnya dosa itu berkaitan dengan ham orang lain itu harus apa? Harus diberikan. Jadi yang pertama adalah meninggalkan dosa. Ini sobat sobat syarat yang pertama adalah meninggalkan dosa. Yang kedua nyesel menyesali perbuatan dosa yang dikerjakan. Yang ketiga berkemauan keras dan bertekad bulat untuk tidak ulangi. Yang keempat, kalau misalnya berkaitan dosa ini dengan hak orang lain maka harus apa? Dikembalikan. Pertama adalah meninggalkan maksiat. Maksiat itu nggak akan lepas dari dua hal. Kalau enggak mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, ia meninggalkan apa yang diberikan oleh Allah. Jadi kalau misalnya penjelasan kaum sini dan kaum sini kalian ditanya apa sih Dosa itu definisi dosa, dosa itu adalah mengerjakan apa yang diharapkan oleh Allah atau meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah dan tentunya terlalu Contohnya mengerjakan apa yang diharapkan oleh Allah adalah orang-orang yang tangannya biasa cuci mata. Cuci mata ini dosa loh. Ya dikira wah cuci mata ini nyantai aja. Kalau istilah anak bukan cuci mata itu ngomongin mata ya. Ya, kalau bersih mata bikin mata bersih, mata sehat. Kalau itu bukan bikin mata bersih, bukan bikin mata sehat, malah bikin mata merah. Karena banyak apa? Banyak maksiat. Kalau misalnya orang mau tobat, anak orangnya mau tobat nggak mau cuci mata lagi. Maksudnya bukan cuci mata yang beneran pakai air ya, dan cuci mata yang tadi itu. lima Allah semua juga paham, ya kan? Aku aja. Cuci mata dia mau tobat, bahkan korban anak mau meninggalkan. Jadi mana Ketika bertamu ke rumah teman, pas teman ini lagi nyetel, inul. Aduh, anak mau berubah nih kemarin, tapi gimana ya kok kayaknya sayang nih. Ini berarti dia belum tobat. Kalau tobat dia harus apa? Tinggalkan maksiat. Dia tinggalkan. Dia nggak tergoda oleh teman, nggak tergoda oleh kawan, pokoknya anak mau tinggalkan anak tobat nih. Anak pengen mata anak bersih, mata anak jernih, anak pengen cuci mata dengan membaca Al-Quran. Contoh dosa yang berbentuk melakukan eh, meninggalkan hal yang diwajibkan oleh Allah. Contohnya misalnya sholat. Allah mewajibkan sholat. Berarti kalau saya ingin tinggalkan itu masih. Kalau orang mau tobat dari perbuatan maka kalau misalnya sudah dikumandangkan azan subuh, terutama subuh ini yang biasanya kita susah bangun, maka ketika dikumandangkan azan subuh, dia harus melepas selimut tebal yang dia gunakan Kemudian dia bangkit menyentuh air yang dingin, berwudu, kemudian dia berangkat ke masjid meskipun dalam keadaan ngantuk. Kalau orang yang dikatakan ingin tobat, anak ingin sholat berjamaah. Begitu dengan suara ada dalam tubuh, dia malah semakin apa? Selimutnya semakin di ditarik, semakin ringkuk tidur. Ini jadi hubungan. Tobat tuhan adalah yang pertama meninggalkan apa? Maksiat dan maksiat tentunya adalah kalau enggak mengerjakan yang diharamkan, ia melakukan apa yang meninggalkan apa yang diwajibkan oleh Allah. Yang kedua adalah menyesal. Jadi orang yang mau tobat masuk salah, setiap dia ingat dosa yang dulu pernah kerjakan dia menyesal. Allah, kenapa ya kok dulu aku berbuat seperti ini, seperti itu? Aku nggak bersyukur ya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Anak sudah dikasih mata, anak sudah dikasih telinga, anak sudah dikasih harta. Kok anak bersyukur ya Allah? Ya, menetes saya. Bukan karena Sebagian orang bangga kalau benar mata eh tadi tuh film di bioskop, masya Allah, masya Allah lagi pakai itu. Gak kayak gitu kalau orang mau obat dia gitu. Dia nyesel mau anak nama tadi nonton, anak ah, nama tadi di mata, anak ah, nama tadi ini, anak ah, nama tadi itu dan sebagainya. Iya, iya, dia nyesel. Dan dari kita memohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga adalah bernikah bertekad bulat untuk tidak mengulangi perbuatan maksiat tersebut. Orang yang sudah terlanjur kecanduan maksiat memang berat. Berat sekali untuk meninggalkan perbuatan maksiat yang sudah merupakan kebiasaan kehidupan kita sehari Tapi seandainya kita memohon kepada Allah dengan benar-benarnya ya Allah, tolonglah kami yang lemah ini supaya kita amanah. Asal kita betul-betul minta dari hati kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, anak ingin memulai membuka lembaran baru kehidupan yang putih. Anak ingin menghadap kepadamu dalam keadaan bersih dari dosa oleh Allah. Tolonglah hamba ini. Insya Allah dibantu oleh Allah Sama. Yang keempat adalah memberikan hak saya. Contohnya, nyuri Misalnya dulu ketika kita masih preman, ketika masih biasa anak SMA nyuri ayam tetangga. Sekarang masya Allah sudah jenggot dan sudah wah sudah kayak ustadz nih. Wah anak dulu pernah nyuri nih. Gimana nih? Jawabannya adalah Anda harus mengembalikan ayam itu kepada orang yang pernah dicuri. Wah gimana? Malu dong, mana udah dari tahun ini masa suruh kembaliin ayah. Ya begitu. Ah, orangnya udah meninggal, cari anaknya. Anaknya sudah transmigrasi, cari cucunya. Oh nggak ada juga, kalau nggak ada juga baru saudara. Oh, nominal ayam tersebut atas dinyatakan atas siapa? Atas orang yang pernah kita curi. Misalnya yang dicuri ayamnya adalah Pak Abdullah sebenarnya maka kita niatkan sodakoh ini adalah nama Pak Pak Abdul. Sudah? Eh ternyata Pak Abdullah ini sudah kita cari-cari jalan Eh dia pulang kampung. Udah terlanjur apa? Udah tadi eh dia pulang kampung. Akhirnya apa? Kita harus ngomong kepada dia. Pak, maaf dulu anak nanya, diri kita bilang paham udah begitu pak. saya jadi dimarahin besok dan eh, anak udah terlanjur sedekah nih gimana diikhlaskan enggak kalau diikhlaskan alhamdulillah kalau misalnya dia enggak pokoknya anak pengen ayam ayam kalau misalnya seperti itu kita harus mengganti itu meskipun kita sudah apa berkata susah banget ya susah hal yang susah ini akan merasa ringan kalau misalnya kita renungkan hadis nanti yang saya sampaikan kita. Di dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Asaduna manil muslim." Wahai para sahabatku, tahukah kalian siapa orang yang bangkrut alias jatuh payah? Kata para sahabat, "Almu itu bahannya sahabat, maksudnya adalah dikira bahas masalah dunia. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, al dunianya dia ini pernah mencari orang lain. Wakala ada dan pernah menuduh orang lain. Wa akala dan pernah memakan harta orang lain. Wa Kayak gitu, orang rajin. Tapi dia suka nyakit tetangga. Suka nyuri, suka korupsi. Nah, orang-orang yang seperti ini, kata Rasulullah adalah orang yang bagus. Kenapa? Kata Rasulullah, Sallallahu Alaihi Wasallam, "Bayuqta hada min hadanati wa hada min hadanati. Maka orang-orang yang pernah dia zalimi ketika dunia ini dikasih pahala orang dari ini. Ini pahala pahalanya dikasihkan sama siapa? Sama orang yang pernah di maki-maki. Nih, pahala zakatnya dikasihkan kepada orang yang apa? Orang yang pernah dia curi hartanya. Nih, pahala puasanya dikasihkan untuk siapa? Untuk orang yang pernah dia tuduh. Sudah habis nih. Sholat, puasa, itu sudah habis, jadi bagi-bagi. Eh, masih banyak orang-orang yang belum apa? Yang belum dapat bagian. Apa ganjarannya? ganjarannya fa in baniyat hasanatuhu qabla an yuqdama alaihi ukhidha min khatayahu wa murihat alaihi Seandainya seluruh pahala kebaikan yang dikerjakan oleh orang ini sudah habis, sudah dibagi-bagikan, tapi masih ada orang yang luntur dari orang tersebut, maka dosa-dosa orang tadi yang dizalimi diambil oleh Allah Subhanahu wa taala dilemparkan kepada orang yang tadi ini kemudian dimasukkan ke neraka sama tadi yang dicuri ayamnya atau nanti di akhirat ya masih tetap enak yang di dunia lebih enak lagi kalau kita ada ini iya kan iya dong itulah pentingnya taubat jadi kita penting maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Muslim ya ayuhan tubuh ini Wahai para manusia, berbohonglah kalian kepada Pak ini atubu beliau ini akan Allah. Sesungguhnya aku bertaubat kepada Allah dalam satu hari seratus kali. Ya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang seluruh dosanya tidak diampuni. Orang yang sudah dijamin masuk surga masih bertobat dalam satu hari seratus kali. Seharusnya kita yang boro-boro di jalan surga dosa banyak. Seharusnya kita lebih banyak bertobat daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir yang ketiga adalah telaga amal Di antara dalil yang menunjukkan bahwasannya amal soleh itu adalah termasuk telaga yang akan menggugar dosa adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Hud ayat 114. Innal hasanati yudhibna sayyi'at. Sesungguhnya amal-amal kebaikan itu akan menghapuskan dosa-dosa. Jadi kalau misalnya kita melakukan suatu perbuatan dosa, segera kita iringi dengan apa? Dengan amal soleh. Sehingga amal soleh tersebut akan segera menghapus perbuatan dosa yang kita lakukan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innal hasanati yudhibna sayyi'at." Sesungguhnya amal soleh itu akan menghapuskan dosa. Tentunya kita tahu bahwasanya amal soleh itu sangat banyak dan beragam serta bertingkat-tingkat. Maka berhubung umur kita yang terbatas di dunia ini, kita berusaha untuk mengetahui apa sih amal soleh yang paling utama. Supaya kita ini, kalau misalnya Allah menakdirkan umur kita pendek, maka kita sudah bisa menggenggam amal yang paling utama. Jangan sampai kita ini sibuk-sibuk mengamalkan amalan-amalan, ternyata masih ada amal yang lebih utama, yang pahalanya jauh lebih besar. Maka kita harus tahu dulu apa amal soleh yang paling utama. Apa? Yang lain. Berbagi orang tua tauhid? Banyak. Banyak. Iya emang banyak. Dari tadi dulu kita ngomong banyak. Amal saleh yang paling utama adalah tau tauhid. Apa sih? Apa iya? Iya. Dalilnya apa? Dalilnya adalah suatu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan disahihkan oleh Syekh Al Albani dari sahabat yang bernama Abu Dzar. Dia berkata, Qultu ya Rasulullah, awsini wahai Rasulullah. Rasulullah, kasihilah nasihat kepada anak. Kata Abu Dhar kepada Rasulullah SAW. Oh, Ila milta sayyiatan fa'atbi'ha hasanatan tamtuha. Wahai Abu Dhar, seandainya engkau melakukan perbuatan dosa maka segera iringi dengan perbuatan kebaikan supaya perbuatan kebaikan itu menghapus dosa tersebut itu nasihatnya siapa? Rasul sama kepada siapa? Kepada Buddha. Jadi Buddha intinya tadi minta nasihat, ini anak kasih nasihat. Kalau misalnya ini dia berbuat dosa, segera apa? Segera iringi dengan perbuatan apa? Perbuatan amal kebaikan. Misalnya bercuci mata, segera apa? Segera sholat, segera istighfar, segera baca Quran. Jadi supaya amal itu segera dihapus. Dosa itu segera dihapus oleh amal kebaikan yang kita kerjakan. Kata Abu Dhar dia bertanya, Aminal kultu ya Rasulullah. Aminal hasanat la ilaha illallah. Wahai Rasul, apakah la ilaha illallah itu termasuk amal kebaikan? Karena kan tadi kata Rasul, kalau misalnya di luar segera melakukan amal kebaikan. Abu Dhar bertanya, wahai Rasul, amal kebaikan ini, la ilaha illallah termasuk ke amal kebaikan? Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Hiya afdalul hasanat. La ilaha illallah merupakan amal kebaikan yang paling utama. Jadi la ilaha illallah alias tauhid ini adalah amalan yang paling utama. Makanya di dalam satu hadis yang dihasankan oleh sebagian ulama diceritakan bahwa bahwasanya Musa itu ber, ber, eh, ber, berkata kepada Allah Subhanahu wa taala, "Ya Rabbi, alimni syai'an azkuruka wa adhuka bihi." Wahai Rabbi, ajarkan kepada saya suatu kalimat yang saya bisa berpikir dan berdoa dengannya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, qul la ilaha illallah." Wahai Musa, katakanlah la ilaha illallah. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, kalau Anda mau zikir, ini la ilaha illallah. Ya Rabbi, kullu ibadika yaquluna hadza. Wahai Rabbi, seluruh hambamu mengatakan apa? La ilaha illallah. Jadi Musa ini ingin suatu hal yang spesial. Sudah banyak yang mengatakan apa? La ilaha illallah. Kata Allah Subhanahu wa taala menjelaskan keutamaan la ilaha illallah ya mudah. Lau anna as-samawati as wal ardina wa man fihinna fi kibbah. Wahai seandainya tujuh lapis dan tujuh lapis bumi beserta isinya diletakkan di satu anak timbangan Wala ilaha illallah bi dan la ilaha illallah diletakkan di satu timbangan yang lain. La malat bihinna la ilaha illallah niscaya la ilaha illallah itu lebih berat daripada tujuh lapis langit dan tujuh lapis bumi beserta isinya. Jadi kata la ilaha illallah itu bukan suatu kata yang ringan, tapi inilah merupakan kata yang sangat utama dan ini adalah merupakan inti dakwah seluruh nabi, seluruh rasul mulai dari zaman Nabi Nuh sampai Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat An-Nahl ayat 36 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budu Allah wa tajtanibu Kata Allah Subhanahu wa taala dan telah kami utus di setiap umat seorang rasul. Apa tugas mereka? Tugas mereka adalah budullah, sembahlah Allah semata. Tauhid, ibadah, ikhlaskan seluruh ibadah hanya untuk Allah wajtanus tauhid, jauhilah tauhid. Saking utamanya tauhid ini, orang-orang yang murni tauhidnya dan sempurna tauhidnya, maka dia akan termasuk orang-orang yang mengaku surga tanpa dihisap, tanpa diadab. Amalannya nggak dihitung, nggak disiksa langsung apa? Alatul. Masuk mana? Masuk surga. Dan mereka berapa? Satu umumnya harga tujuh puluh ribu. Tujuh puluh? Sedikit banget. Kata Rasulullah SAW di, di suatu hadis yang diriwayatkan Bukhari dan Muslim, "Sab'una alfan yadkhuluna al-jannata bighairi hisabin wala adab. Ada 70 orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. 70 orang, sahabat saja sudah 100 ribu. Habis kalau kita gak kebagian. Ada hadis lain riwayat lain di oleh Imam Ahmad menyebutkan bahwasanya akan ditambah setiap seribu dari yang 70.000 ribu ini ditambah 70.000 ribu lagi. Berapa? Banyak yang benar matematika hitung sendiri. Jadi tauhid ini keutamaannya sangat besar. Karena ini adalah merupakan inti dakwah para nabi dan orang yang memurnikan tauhid ini dia akan masuk surga tanpa dihisab, tanpa dihadap. Meskipun sedemikian tinggi kedudukan tauhid ini, masih banyak orang-orang yang tidak tahu. Suami dalam memulihkan ibadah. Kalau ibadah sholat itu hanya kepada Allah. Kemudian kalau berdoa itu hanya minta kepada Allah. Kalau menyembelih itu hanya untuk Allah. Kemudian tidak percaya kekuatan-kekuatan kecuali hanya kepada Allah. La haula wa la quwwata illa billah. Tidak ada daya kekuatan kecuali di tangan Allah. Tauhid. Hati dipenuhi dengan cinta kepada Allah. Tauhid. Tapi masih banyak orang yang nggak tahu. Dan masih banyak orang-orang yang pura-pura nggak -pura tahu dan merasa hobi untuk bicara masalah tauhid. Dan mereka yang kata eh, kalau dakwah itu jangan ngomong masalah tauhid. Kenapa sih? Akan menimbulkan perpecahan di antara umat. Subhanallah. Rasulullah saw Alaihi Wasallam selama 13 tahun di Mekah itu dakwah kepada apa? Kepada tauhid. Apakah kita katakan bahwa Rasulullah SAW selama 13 tahun itu memecah belah umat? Justru tauhid itu yang menyatukan umat. Persatuan di antara umat Islam tidak akan bisa kita capai kecuali dengan kalimat tauhid, dengan tauhid. Tauhidul kalimat menyatukan suara umat itu hanya bisa dicapai dengan kalimat tauhid, dengan kalimat tauhid. Selama orang-orang mencari persatuan tanpa kalimat tauhid ini, maka tidak akan pernah bersatu sebagaimana persatuannya orang-orang Yahudi yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, "Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta." Kalian mengira bahwasanya orang-orang Yahudi ini bersatu, padahal sebenarnya hati mereka ini saling berbeda belah. Kita ingin persatuan yang betul-betul persatuan hakiki di atas kalimat ikhlas la ilaha illallah. Ada orang lain yang mengatakan pengajian ngomongnya tuh. Kita tuh sekarang sudah waktunya untuk perang. Maka bedil udah di kepala, kita masih bicara masalah tauhid. Ada banyak orang ngomong kayak gitu. Ini kemarin udah, ya udah di ini. Pedangnya udah di sini, maka mau ngomong masalah tauhid. Iya, kita katakan iya, kita akan tetap ngomong masalah tauhid. Lebih baik kita mati di atas tauhid daripada kita hidup di atas kesyirikan. Tauhid adalah merupakan inti dakwah para nabi. Nabi Nuh alaihi salam mendakwahkan kepada tauhid. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Alfa sanatin illa khamsina ama." 950 tahun. Nabi Nuh berdakwah kepada tauhid. Maka tidak akan pernah bosan kita bicara masalah ada yang mengatakan ah tauhid tauhid. Sekarang tuh umat sudah paham masalah tauhid. Jadi sekarang kita bahas yang lain deh, masalah politik kayak, masalah apa kayak. Jadi sudah, sekarang kita yang penting nyatukan umat dari pendidikan negara Islam dan sebagainya. Tauhid semuanya sudah paham. Dia mengatakan tauhid semuanya sudah paham. Eh, antum yang bicara masalah tauhid semua orang sudah paham. Coba tolong itu berapa kuburan di tanah Jawa yang disembah? Gak usah di tanah Jawa deh, di Jawa Tengah aja deh. Eh, maaf ya Jawa Tengah, karena juga Jawa Tengah loh yang tersinggung. Berapa kuburan disembah? Wahai orang yang mengatakan bahwasanya umat sudah paham deh. Oh mereka kan cuma jarak kubur. Eh, anda ini ngomong nih antara ngomong atau sudah melakukan penelitian? kebetulan cerita ini Sukanya cerita ya Kebetulan nih, alhamdulillah tesis yang anak tulis tentang ciri-ciri di Indonesia. Jadi alhamdulillah kemarin sempat melakukan safari kuburan. <laughs> Kalau ada Ramadan ada safari apa? Ramadan. Ini safari kuburan ini kuburan terus. Palembang. Turun ke Medan. Turun ke Jawa Tengah, Jawa Timur, kemudian ke eh, Sulawesi, eh, ke Kalimantan. Hampir di setiap kuburan yang ada di situ, di depan kuburan itu ada suatu kasidah, suatu syair-syair pakai bahasa Arab yang di sebagian kuburan itu diwajibkan orang untuk membaca kasidah itu atau membaca tulisan itu. Apa isinya? Isinya adalah Salamullahi ya najah Min rahmani ya Artinya adalah Salam sejahtera dari Allah Untuk kalian Wahai para orang-orang mulia Tidak apa-apa Mengucapkan salam Ibadallah ji'nakum Wahai para hamba Allah Kami telah datang kepada kalian Tidak apa-apa Tunggu kalimat selanjutnya Qasadnakum talabnakum. Sesungguhnya kami menuju kepada kalian dan meminta kepada kalian. Minta kepada siapa? Orang mengatakan anak kan doa kepada Allah di kuburan. Orang akan itu enggak, ini minta kepada orang yang dikubur. Lanjutannya apa? Tuhiruna tuhiruna. Kalian beri pertolongan kami dan kalian bantu kami. Bihimmatikum wa jadwakum fa'ahiruna wa'atuna atayakum hadayakum. Berilah hadiah-hadiah kalian kepada kami. Berilah pemberian-pemberian kepada kami. Subhanallah. Inilah yang namanya syirik. Kita hanya boleh minta kepada siapa? Kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau ada orang mengatakan, jadi ketika tadi kita katakan betapa banyak kuburan yang masih disembah, memang kenyataannya seperti itu. Kita ngomong ini bukan berdasarkan asal ngomong, bukan asbun. Tapi benar-benar kita sudah melihat bahwa masih banyak di antara saudara-saudara kita yang terjebak pada perbuatan-perbuatan tersebut. Contoh yang lain adalah buku-buku tuntunan ziarah yang dijual di sekitar kuburan-kuburan tersebut. Di dalamnya dituntutkan kalau misalnya kita mau ziarah kuburan bawah ini maka kita diperintahkan untuk baca doa ini. Kata dia, setelah dia mengucapkan hal seperti biasa, dari dengan hal tersebut, baru di tengah-tengahnya dia mengatakan, Tolabna wus'atar rizki halalan ya wali Allah. Wahai wali Allah, kami minta rezeki yang halal kepada kami Wahajar baiti fil harami miraran ya ya wali Allah. Dan kami pengen haji berkali-kali wahai wali Allah. Wahusnan fi ikhtitamina siraman ya wali Allah. Dan berilah kami husnul khatimah wahai wali Allah. Subhanallah. Rizki yang punya siapa? Yang bisa menghajikan itu kita itu siapa? Yang memberi kita untuk Fatimah siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa minta kepada para wali? Kita bukan sedang mendiskreditkan para wali. Mereka adalah orang-orang yang utama, tapi yang salah adalah orang-orang yang mengagungkan para wali sehingga mereka itu mengangkat wali seperti posisi siapa? Posisi Allah Subhanahu wa taala. Ini yang tidak boleh. Wah itu orang tuh melarang ziarah kubur. Enggak. Ziarah kubur hukumnya adalah sunnah dan pahalanya besar. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Zuru kubur, dan dirukum Allah akhir." Berziarah kalian kepada kubur. Berziarah kalian ke kuburan karena ziarah kubur itu akan mengingatkan kita kepada akhirat. Tapi ke kuburan itu ngapain? Doain yang dikubur atau minta kepada yang dikuburan? Hah? mendoakan Allahumma firlahu warhamhu wa'afihim wa'fu anhum itu jadi jangan dikira bahwa kalau ziarah kubur itu haram. Enggak. Ziarah kubur itu hukumnya adalah sunnah dan berpahala besar. Tapi caranya bagaimana? Caranya adalah dengan mengucapkan salam kepada orang yang kuburan dan juga apa? Dan juga mendoakan orang yang kuburan. Bukan dengan orang yang kuburan. Contohnya menggambarkan betapa masih banyaknya umat ini tidak paham tauhid iman. Jimat. Sampai sekarang tuh masih banyak orang yang jualan jimat, bahkan di terang-terangan di majalah-majalah. Sekarang tuh jimat itu sudah nggak zamannya lagi pakai batu akik, ya. Sudah nggak pakai lagi apa? Kalau sudah nggak pakai lagi apa? Gelang bahan Itu sudah zaman kuno. Sekarang sudah ada jimat modelnya, jimat model ATM. Kartu ATM. Ya, lebih modern. lebih orang oh, jimat itu kan, ah, ini kartu ATM men. Belum tahu. Bahkan sampai dikatakan bahwasanya sampai kalah-kalah di kartu ATM. Kartu ATM kan ada gold, ada silver, ada blue, ini lain ini, dia lebih lebih canggih lagi. Sudah ada gold, sudah ada silver, sudah ada blue, ada juga green dan black. Gak mau kalah. Black ini apa? Black ini adalah kartu pelindungan. Yang blue apa? Kartu akselerasi medan energi. Ya, kayaknya dibikin apa? Dibikin ilmiah gitu loh. Kemudian yang silver apa? Kartu kecerdasan spiritual. Yang gold apa? Kartu eksplorasi kekayaan di biar kaya ini. Green kartu penyebutan. Harganya berapa? Harganya macam-macam. Yang biasa 250 ribu aja. Yang khusus 750 ribu aja. Yang istimewa satu juta setengah. Ya, satu juta setengah. Mendingan buat makan satu juta setengah. Jadi sekarang kayak gitu. Pembodohan semakin banyak di kalangan umat. Maka kalau misalnya dikatakan umat oh, sudah paham masalah tauhid, keliru. Karena yang namanya para tidak normal, para tidak normal, mereka itu sudah terang-terangan promosi tentang perdukunan mereka di media-media. Contoh yang lain, tenaga dalam. Kalian. Anda tahu ya tenaga dalam yang katanya itu nggak bisa nggak bisa nggak bisa terbang, bisa terbang, bisa menghilang, kemudian bisa apa lagi? Uh, bisa meraja sukma dan sebagainya. Itu harus tahu. Ilmu-ilmu seperti itu adalah memakai mantra-mantra. Di antara mantra-mantra yang disebutkan adalah yang disebutkan sebagai ajian angin dan awan. Ini katanya orang yang memiliki ajian ini maka dia ini bisa melayang di udara, bahkan juga bisa membuat si pemiliknya berjalan di atas air, seperti yang ada di film-film. Apa mantranya? Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Bismillahirrahmanirrahim dulu. Lanjutannya apa? Ijadallah Allah wujud bagi jahalim menantu Rasulullah. Ini bukan kalimat Allah. Ya? Ini bukan nama Allah kuhidupkan auratku 133 dalam badanku. Selanjutnya apa? Gundul Allah, gundul Ham. Allah Ini penghinaan. Hah? Penghinaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang enggak tahu ini penghinaan. Katanya kan Terbentang payung Allah, tertibar payung Muhammad, gerakanlah badanmu seperti kata seringanku, kemudian mengikuti angin dan awan berkat kalimat Allah la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Biasa mereka itu biasa nyampur nyampur. Awalnya dikasih Bismillah, belakangnya dikasih apa? La ilaha illallah. Tengah-tengahnya ada unsur penghinaan kepada Allah Subhanahu wa Maka tidak heran Allah bisa terbang karena dibantu sama apa? Setan. Itu yang sirik-sirik. Ada juga cara lain untuk mendapatkan uh, ilmu tadi tenaga dalam itu dengan melakukan puasa-puasa bid'ah. Antum kalau tahu puasa sunnah itu apa aja sih? Senin Kamis kan? Apalagi awal pertengahan bulan. Ini antum tahu ada puasa model baru? Kan? Puasa pati geni. Ada juga nama puasa ngebleng, puasa ngelowong, puasa pendem, puasa ngepel dan puasa ngelowong. Antum cari di hadis pun gak akan ada. Antum sampai capek ngali itu gak akan ketemu namanya puasa ngerowos. Antum tahu puasa seperti ini adalah ada di antara mereka yang katanya kalau puasa ini pagi gede itu nggak boleh nyalakan api, kalau puasa ngelowong itu harus ngelowong, harus masuk di pendem di dalam tanah setiap hari. Subhanallah itu tujuannya apa? Tujuannya kalau misalnya dipendem setiap hari di tanah, itu berarti sholat enggak? Enggak sholat, karena gimana dia mau wudhu, gimana dia mau sholat, di dipendem kok. Itulah tujuan utamanya supaya dia itu meninggalkan apa? Sholat. Kalau meninggalkan sholat maka akan dibantu oleh Ya, itu sebagian. Orang lain yang mengatakan, waktunya 10 menit lagi nih. Tawa segera. Ada orang yang mengatakan uh, di antara penyimpangan kaum muslimin yang masih banyak di negeri kita adalah kita. Kita bukan sedang mencela para ulama. Syekh Abdul Qadir Jailani adalah merupakan seorang ulama terkenal dan kita sangat menghormati beliau. Akan tetapi yang kita sayangkan adalah orang-orang yang terlalu mengagungkan beliau. Sampai-sampai meminta hal-hal yang tidak boleh diminta kecuali kepada Allah kepada diri. Di antaranya adalah yang ada di dalam buku manakib. Di situ disebutkan di akhir buku manakib, Ayyuhal arwah min rijalil Wahai para ruh-ruh yang suci dari kalangan gaib Kunu aunan lana fi najahin sholata. Bantulah kami di dalam me memberhasilkan permintaan-permintaan kami. Wa taysiril muradat wa inhadil azanat wa ta'minil rawhat wa sikril awwal wa qada'il duyur wa tahqiqil burur wa izalatil hujubi al-bayani wa husnul khawatimi wal wal awaqib. Intinya adalah minta supaya dilunaskan utang dan minta supaya husnul khotimah dan minta supaya diampuni dosanya. Yang akan mengampuni dosa bukan wali, tapi yang mengampuni dosa adalah siapa? Allah Subhanahu wa Jadi, wahai orang-orang yang mengatakan bahwasanya umat ini sudah paham tauhid, umat masih banyak yang belum paham tauhid. Kita bukan sedang mengkafirkan saudara-saudara kita. Mungkin saudara-saudara kita banyak yang belum tahu. Maka kewajiban kita untuk masih tahu kepada siapa? Orang yang belum tahu Kemudian amalan yang lain yang utama selain tauhid adalah sholat. Sholat ini akan menghapuskan dosa. Kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam satu hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, "Ara'aitum law anna nahran bi babi a'adikum yaghtasilu fihi kulla yawmin khamsa marrat, hal yaqta min daramin syai'?" Suatu hari para sahabat, eh, Rasulullah SAW bertanya kepada para sahabatnya, wahai para sahabatku, seandainya ada sehilir sungai di depan rumah kalian, kemudian kalian mandi di sungai itu sehari lima kali, apakah akan tersisa daki di, di, di tubuhnya? Kata para sahabat, layak komin darani hisyai. Gak akan tersisa. Lawang mandinya sehari berapa kali? Lima kali, bukan cuma dua kali. Kalau di sini di Saudi mungkin mandi seminggu sekali. Kalau di Indonesia sehari dua kali. Ini kata Rasul mandi sehari lima kali. Ada nggak kotoran di tubuhnya? Kata para sahabat, layak ya kalau tidak akan tersisa kotoran di tubuhnya. Pada karena kalau salawat itulah perubahan salat yang lima waktu. Yang Allah bihin dalam Allah akan mabukkan dengan sholat lima waktu tersebut. Jadi kalau misalnya kita sholat maghrib, dosa yang kita kerjakan antara asar sama maghrib dihapus dengan sholat maghrib. Sholat isya itu menghapuskan dosa yang kita kerjakan antara maghrib dengan isya. Sholat subuh menghapuskan dan seterusnya. Ini yang sholat subuh, eh, yang sholatnya berapa kali? Lima kali. Yang sholatnya cuma seminggu sekali. Cuma apa? Sholat cuma doa. Atau yang setahun cuma dua kali. Idul Fitri sama adha ah, nggak masuk dalam hadis ini. Karena sudah sudah tebel banget itu dosa. Ibarat kaki sudah apa ya? Udah pernah udah nggak mandi seratus eh, setahun. Bayangkan nggak mandi setahun dibersihkan dengan mandi sekali yang nggak bisa dong. Kalau mau bersih mandinya tiap apa? Tiap hari, lima kali sehari yaitu sholat lima waktu. Di antara amal sholat sampai-sampai para para sahabat dan para ini mereka sangat menjaga yang namanya sholat lima waktu. Disebutkan bahwasanya para sahabat ada sebagian dari mereka itu supaya ke masjid itu harus dipapah oleh dua orang. Satu pegang tangan kanan, satu pegang tangan kiri. Karena apa? Karena sakit. Meskipun sakit parah, dia tetap ke masjid. Dipapak. Kita. Nah, Gak ke masjid. Kenapa mas gak ke masjid? Sakit. Sakit apa? Panas. Sakit paru gak ke masjid. Ini sahabat yang sakit parah aja ke masjid sampai harus bawah. Karena mereka tahu hanya pahala sholat berjamaah itu sangat besar. Makanya ada salah seorang tabiin yang bernama Sa'id bin Musayyib diceritakan bahwasanya beliau ini setiap azan dikumandangkan itu beliau sudah berada di sop pertama sebelum azan dikumandangkan. Dan beliau selalu seperti itu selama 40 tahun tidak pernah tinggal. Masya Allah. 40 tahun bayangkan. puluh tahun itu kadang-kadang sakit, kadang-kadang bepergian, kadang-kadang kebelet, kadang-kadang ini dan sebagainya. Empat puluh tahun gak pernah ketinggalan yang namanya takbir, eh, yang namanya azan. Bukan hanya takbiratul ihram, tapi yang namanya azan. Maka disinilah kita dituntut untuk meniru mereka untuk mengamalkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Kemudian di antaranya amal soleh yang pertama adalah puasa. Oleh Rasulullah SAW, "Man shoma Ramadan iman wa hisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi." Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan penuh keimanan dan pengharapan pahala, maka seluruh dosanya akan diampuni. Haji juga termasuk al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illa jannah. Haji yang mabrur tidak ada pahala kecuali masuk surga. Pendek kata, amal soleh banyak. Makanya kita perbanyak amal beramal soleh sebelum kita termasuk orang-orang yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Fatir ayat 37. Wa hum yastariquna fiha. Dan orang-orang yang ada di dalam neraka mereka berteriak Rabbana akhrijna. Wahai keluarkanlah kami ke neraka, kembalikan kami ke dunia. Buat apa? Buat masuk lagi buat sibuk lagi mencari kehidupan dunia bukan Akhirnya nakmal salihan ghairal ladzi kunna kami ingin kembali di dunia supaya kami itu beramal soleh bukan seperti perbuatan-perbuatan dosa yang kami kerjakan dulu jadi mereka minta kepada Allah mereka tidak ya Allah kembalikan kami ke dunia kami ingin amal kami ingin beramal apa jawaban Allah Subhanahu wa awalan mu'ammirkum ma yatadakkaru fihi man Bukankah kalian sudah saya kasih umur? Umur itu buat apa? Wajah aku nazir, kalian sudah ada yang mengingatkan, sudah ada banyak ustaz yang mengingatkan, sudah ada Al-Quran, sudah ada hadis. Kenapa kalian gak baca ketika di dunia dulu? Fadhuqu fama lil ini min nasir. Rasakan sekarang akibat perbuatan yang kalian dulu kerjakan di dunia. Kalian tidak akan pernah ditolong. Orang-orang yang neraka mereka berteriak-teriak memanggil malaikat penjaga neraka yaitu Malik. Wanada. Ya Malik liyaqdi alaina Wahai Malik, wahai malaikat penghuni neraka, Mintalah kepada Allah supaya kami mati aja di neraka ini. Kami sudah nggak kuat dengan siksaan yang ada di neraka. Karena sakit kejam siksaan yang ada di neraka. Apa jawabannya? Qala innakum makitun. Kalian akan kekal dan tidak akan pernah mati di neraka. Itulah akibat dari perbuatan yang kalian kerjakan ketika di dunia. Ketika orang-orang sudah masuk surga, ketika orang-orang sudah masuk neraka, maka orang-orang yang di neraka mereka memanggil orang-orang yang di surga. Yang ketika di dunia itu sering diejek, ente itu ngapain rajin, sholat, ente itu di dunia itu happy happy aja, ngapain capek-capek sholat, ngapain capek-capek menghadiri pengajian. Orang-orang yang seperti itu nanti akan memanggil orang-orang yang rajin pengajian, yang rajin sholat, yang rajin belajar, ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله Orang-orang yang di neraka mereka memanggil orang-orang di surga. Mereka berkata, wahai para pemimpin surga, Afidu alaina min al-ma. Kasihkan kami barang seret air. Kami harus. Sisa Allah sangat kecil. Kami ingin air dari kalian. Apa jawaban orang yang neraka? Qalu inna Allah haramahu 'alal kafirin. Allah mengharamkan air itu atas orang-orang kafir. Kalian tidak bisa minum air tersebut karena Allah mengharamkan air tersebut atas kalian. Siapakah mereka itu? Alladzina taqaw dinahum lahwan wa la'iba. Mereka yang menjadikan agama Allah ini sebagai permainan. Wa gharratuhumul hayatud dunya. Mereka terlalaikan, tertipu dengan kehidupan duniawi mereka itulah yang akan kekal di neraka. Fal yawma nasahum kama nasu liqa'a yawmin pada hari ini aku akan lupakan mereka sebagaimana dulu mereka lupa kepada aku. Ketika kita lupa kepada Allah di dunia, maka Allah akan melupakan kita nanti di akhirat. Setetes air pun tidak akan Allah berikan kepada kita. Wallahu ta'ala akan atas segala kekurangan kami mohon yang sebesar-besarnya. صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم السلام عليكم ورحمه الله